ulaika ala hudam mir rabbihim ulaika artinya mereka itu huruf kolom 22 isyarah Zalika zalikum zalikum tilka tilkum tilkum artinya itu Zalika zalikum zalikum tilka tilkum tilkum artinya itu ulaika mereka itu ulaika mereka itu ala artinya di atas huruf kolom satu bijari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas mindari firi dalam andari hatta sehingga bitawadami huda bukan huruf pasti lainnya min artinya dari huruf kolom satu dicari bi dengan ka seperti lila untuk ila kepada ala di atas min dari fi di dalam andari. atas hatta sehingga bitawadami Rabbihim Rabbi bukan huruf lainnya. Him mereka lelaki huruf kolam 25 saudaranya zamir Huhi dia lelaki Humahima mereka berdua Hum him mereka lelaki Hadiah wanita Humahima mereka berdua gunahinna mereka wanita Kakamu lelaki kuma kalian berdua Kum kalian lelaki Kikamu wanita Kuma kalian berdua Kuna kalian wanita Iya ni aku na kami Iya ni aku na kami Iyani aku na Iyani aku na Wa ula ikahumul muflihun Wa artinya dan Huruf kolom 13 al-adfu wadan au atau famaka am atau hem, hem, hem, hem. amma summa kemudian hem, hem, bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi bal bahkan hatta hingga lakin akan tetapi itu semua huruf al-atfu dan artinya ulaika artinya mereka itu huruf kolom 22 isyarah zalika zalikum zalikum tilka tilkum tilkum artinya itu zalika zalikum zalikum tilka tilkum tilkum artinya itu Ulaika mereka itu Ulaika mereka itu Hum artinya mereka lelaki Huruf kolam 24 Zomir Huwa huma hum artinya dia Huwa untuk lelaki satu huma untuk lelaki dua hum untuk mereka lelaki ya huma hunna artinya dia ya untuk wanita satu huma untuk wanita dua hunna untuk mereka wanita anta antuma artinya kamu Anta untuk lelaki satu Antuma untuk lelaki dua Antum untuk kalian lelaki Anti antuma artinya kamu Anti untuk wanita satu Antuma untuk wanita dua antuna untuk kalian wanita ana artinya saya nahnu kami semua cukup itu saja domir dan artinya al-muflihuna bukan huruf pasti yang lainnya